السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره Sungguh segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh Segala puja dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala maka kita sebagai hambanya hendaknya selalu memuji Allah Jalla Jalaluh. Karena memang hanya Allah yang pantas dipuji. Hanya Allah Azza wa Jalla yang layak mendapatkan syukur dan pujaan dari kita. Kita selalu memuji Allah. Kita memohon pertolongan kepada Allah Jalla Jalaluh dan kita memohon ampunan kepadanya. Karena terlalu banyak dosa kita. Dan terlalu besar rahmat Allah Jalla Jalaluh. Betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan betapa sedikitnya atau bahkan kurang ajarnya kita kepada Allah Jalla Jalaluh maka kita nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jiwa kita dari bisikan-bisikan jelek diri kita dan kita juga berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari akibat buruk perbuatan dosa dan kesalahan kita من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له barang siapa yang yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh. Barang siapa yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi kehidupan ini. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk ilahi maka andai sejuta preman datang kepada dia. Sejuta setan dan iblis mau menyesatkan dia. Maka dia akan tetap berada di atas petunjuk ilahi. Karena Allah telah memberikan hidayah kepada dia. Maka bersyukurlah kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan. Karena murni itu kebaikan Allah kepada kita. Dan sebaliknya mereka yang Allah sesatkan. Yang mereka salah memilih jalan dalam kehidupan ini. Salah berteman, salah milih kajian. Sehingga dia tersesat dalam kehidupan ini. Andai sejuta ustadz dari Madinah datang memberikan nasihat kepada dia memberikan petuah kepada dia. Dia akan tetap tenggelam dalam kesesatannya kalau Allah tidak mengizinkan dan memberikan hidayah kepada dia. Maka bersyukurlah ketika kita melihat teman-teman kita tersesat. Maka kulil hamdulillah alladhi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita tidak akan bisa berada di atas hidayah ini kalau bukan karena Allah Jalla Jalaluh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah kecuali Allah Jalla Jalaluh. Tiada sekutu baginya. Dia Esa, hanya dia yang berhak untuk mendapatkan segala pengabdian kita. Karena dia yang menciptakan kita. Dia yang memberikan rizki kepada kita. Dia yang menghidupkan kita. Dia yang memberikan segala-galanya buat kita. Maka saya bersaksi bahwasanya tiada yang berhak mendapatkan pengabdian dari kita. Penghambaan kita kecuali Allah Jalla Jalal tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah itu adalah utusan Allah. Dia adalah Nabiullah dia adalah kekasih kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ya Allah semoga salawatmu, semoga berkahmu semoga nikmatmu selalu kau curahkan untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya nabi memang tidak butuh dengan salawat kita karena Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan langit tujuh lapis yang menciptakan bumi dengan segala isinya bersolawat buat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah cinta kepada nabinya, Allah sayang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bersolawat. Buat apa solawat kita untuk beliau? Kalau sang pencipta sudah bersolawat buat hambanya. Dan malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah berbuat dosa yang tidak pernah berbuat nista. Yang kerjaan mereka hanya bertasbih, berzikir untuk Allah Jalla Jalalu. Mereka juga bersolawat buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa solawat yang kita berikan buat Nabi? Sejak fajar terbit sampai kita berada di Masjid Ar-Rahmah ini Berapa banyak solawat yang kita tujukan untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Seratus. Ada yang dari tadi pagi sampai sekarang seratus solawatnya buat Nabi. Ustaz, kita levelnya di atas seribu. Ustaz. Iya. Levelnya di atas seribu solawatnya buat Nabi. Allah mengatakan, Inna Allaha وملائكته yusalluna 'alan nabi subhanallah sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wahai orang-orang yang beriman kata Allah Allah memanggil yang beriman Allah memanggil yang mukmin kepada kalian bersolawatlah dan bersalamlah untuk nabi Perintah dari Allah Jalla Allah memberikan kehormatan kepada kita untuk bisa bersolawat kepada Nabi kita. Walaupun Allah pun sudah bersolawat untuknya dan para malaikatnya. Maka jangan bakhil-bakhil kita. Jangan pelit untuk salawat buat Nabi. Bayangkan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah seorang penulis wahyu. Dia datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, ini ukthiru salata alaih." Wahai Rasulullah, aku banyak bersalawat untukmu wahai Nabi. Fakam aj'allaka min salati? Berapa banyak dari doaku yang aku harus tujukan untukmu wahai Nabi? Iya, berapa banyak ya Rasul sallallahu Akhirnya, masih kata Nabi, terserah engkau. Ubay mengatakan, rub'uha ya Rasul. Gimana kalau seperempat dari permohonanku kepada Allah Jalla Jalla. Dari doa-doa yang aku panjatkan kepada Rabb Azza wa Jal. Aku tujukan untuk wahai Nabi. Seperempat. Apa kata Nabi? Masyikta. Terserah kamu wahai Ubay. Fain zidda zitta fahuwa khair. Kalau kau tambahin itu lebih baik. Maka Ubay mendapat tantangan dari Rasul SAW mengatakan idan nisfah. Kalau gitu Rasul separuh dari doa yang aku panjatkan salawat untuknya. Rasul mengatakan Masyidah. terserah engkau wahai Ubay. Iya terserah Ubay. Karena dia orang merdeka. Salah satu hamba Allah yang ingin berbuat baik kepada nabinya. Nabi mengatakan masyita terserah engkau wahai Ubay. Fa in zitta huwa khair. Kalau kau tambah itu lebih baik buat kau. Ubay kembali mengatakan idan thulutsaiha ya Rasul. Kalau gitu dua pertiga dari doa yang aku panjatkan adalah salawat untuk wahai Nabi. Nabi kembali mengatakan masyita terserah engkau wahai Ubay. Fa in zitta huwa khair. Terserah engkau wahai Ubay kalau kau tambahkan itu lebih baik buat engkau wahai Ubay. Allahumma salli wa sallim wa zik wa barik ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendapat tantangan yang lebih besar Ubay mengatakan idan kalau begitu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aj'al min salati kullaha semua doaku, semua permohonanku kepada Allah isinya adalah salawat untuk wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Betapa cintanya sahabat ini kepada nabinya. Kita berapa banyak solawat buat nabi? Berapa banyak? Jangan selalu mengatakan yang solawat-solawat itu bukan ahlu sunnah. La ilaha illallah. Salah satu ciri ahlu sunnah dia bersolawat kepada nabi. Dan banyak-banyak mengucapkan solawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ubay mengatakan idzan aj'allaka min salati kullaha semuanya Nabi aku tunjukkan salawat buat engkau wahai Rasul sallallahu apa jawab Rasul sallallahu idzan kalau itu yang kau lakukan Ubay tufahamma wa yughfar laka dhanbu kalau itu yang kau lakukan wahai Ubay semua doamu isinya salawat aku wahai Ubay maka segala kengkundahan dari hatimu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesusahan itu akan lenyap dari hatimu wahai Nah, fit dunia hasanah. Itulah yang dijanjikan bagi orang yang selalu bersolawat kepada Nabi. Kebahagiaan adalah ketentraman dan kedamaian di dalam hati. Dengan bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tuk hammak, hilang itu baik semua kegundahan di hati. Fit dunia hasanah. Terus di akhirat gimana? Wayufar yughfar laka Selesai sudah. Dosa-dosamu diampuni oleh Allah Jalla Jalla. Kalau kita berjalan di dunia ini tidak punya rasa gundah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh, maka yang akan kita dapatkan adalah di dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka sekali lagi bersolawatlah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah bosan-bosan kita bersolawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Alhamdulillah saya benar-benar berbahagia bisa kumpul bersama saudara-saudara di jalan Allah Jalla Jalal di masjid ini. Saya nggak pernah mimpi mungkin. Di kota yang penuh dengan hiruk pikuk memburu dunia. Kita lihat Jakarta ini subhanallah. Di gang-gang orang berburu dunia, di jalan-jalan semua yang dicari adalah dunia. Tapi ternyata di antara hamba-hamba Allah yang berburu dunia ada yang menyempatkan diri untuk datang ke rumah Allah Jalla Jalaluh Bahkan kalau saya lihat jauh-jauh datang ke tempat ini. Untuk nukmin sa'ah. Untuk menambah merefreshing keimanan kita. Sedikit. Mudah-mudahan pulang dari tempat ini kita tambah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ustadz sekarang itu enak. Jadi ustadz itu enak nggak sekarang? Bapak jadi Ustaz itu enak gak sekarang? Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, dilemparin batu Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat ditaruh di punggungnya ari-ari onta kotoran darah itu Rasul SAW sekarang jadi Ustadz Subhanallah dijemput betul darah dikasih makan dikasih minum diamplopi Ustadz Mudah-mudahan itu tidak termasuk pahala yang sudah didahulukan sama Allah karena masih banyak ustadz-ustadz yang berjuang. Nah, ada seorang ustadz di NTT. Dia berdakwah di pedalaman Dia dapat gaji sebulan 250 ribu. Ya seminggu dua minggu habis uang itu. Dia hidup sama istrinya. Ya di pedalaman di hutan-hutan ya. Dia sampai makan daun-daun. Dia mengajak orang-orang yang belum tahu sama Allah. Orang-orang yang masih animisme, ya, yang masih menyembah pohon-pohonan dia aja. Sampai makannya daun-daunan itu. Iya. Makanya Ustadz di Jakarta ini enak. Mau jadi Ustadz. Jemaah. Kalau jadi Ustadz kita kirim ke NTT nanti. Siap. Siap berdakwah di sana. Siap makan daun-daunan. Ya. Kita harus siap karena itulah perjuangan seorang hamba. Untuk menegakkan agama Allah Jalla Jalaluh. supaya ustadz ini seakan-akan berada di hutan. Jadi sama panitia dikasih kembang-kembang ustadznya. Iya, panitianya mana? Ini. Nah, panitia mana? Ini bunga ditaruh memang untuk mengingat memori Ustadz waktu di hutan dulu mungkin Ustadz-Ustadznya. Ya kalau enggak ditaruh aja ini kembangnya. Karena saya nggak bisa ngelihat jemaah-jemaah yang di sini. Nah, Alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang bisa kelihatan sama antum di sini. Kita mau ngaji. Apa judulnya? Rumahku masih kontrak. Yang rumahnya ngontrak angkat tangan. Satu. Angkat tangan nggak apa. Saya termasuk. Jangan takut. Iya. Ya alhamdulillah berarti yang ngontrak nggak banyak. Yang punya rumah Masya Allah, satu dua. Kok sedikit yang punya rumah? Yang kontrak sedikit satu. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang rumahnya dikontrakin. Oh, masya Allah di belakang sana ada yang rumahnya dikontrakin. Alhamdulillah. Jadi kita termasuk bermacam-macam di sini. Tolong yang punya rumah, yang kontrak ini ya dikasih tempat lah supaya dia bisa kontrak. Allah Subhanahu wa taala berbincang tentang nikmat rumah. Rumah ini adalah salah satu nikmat yang sangat-sangat besar sekali. Kita mungkin tidak akan merasakan nikmat rumah ini kecuali kalau kita jalan-jalan di bawah kolong jembatan. Ya, sekali kali lah jalan-jalan ke sana. Duduk sama mereka. Yang ngontrak masih punya rumah dia. Kalau mereka nggak punya rumah. Kalau saya di kampung pedati itu ada tumpukan sampah. Di sebelahnya ada rumah kecil-kecil. Tempat orang berlindung di sana dari hujan, dari panas. Datang kita ke tempat-tempat itu. Allah mengatakan, Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah menyebutkan dari tanda-tanda kebesaran Allah memberikan nikmatnya kepada hambanya, oleh Allah menjadikan rumah-rumah kalian sebagai tempat berlindung bagi kalian, tempat tinggal buat kalian. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika berbicara tentang ayat ini beliau berkata, "Yadhkuru tabaraka wa ta'ala tamama ni'amihi 'ala 'abidih." Allah menyebutkan kesempurnaan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Bima ja'ala lahum minal buyuti allati hiya sakanun lahum يأون إليها ويستترون وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع سبحان الله. Kata Ibnu Katsir ketika Allah menyebutkan tentang ayat ini supaya kita ingat bahwasanya nikmat yang Allah berikan dengan rumah yang kita tinggali itu banyak sekali. Kita nggak kehujanan, kita nggak kepanasan. Istri-istri kita bisa tertutup di rumah itu. Kita pun bisa menikmati keadaan itu. Subhanallah. Jadi itu termasuk nikmat yang Allah berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata semuanya punya rumah. Alhamdulillah. Walaupun kontrak, walaupun ada yang mungkin sudah sertifikat, namun ada juga yang sertifikatnya sudah di bank, Ustaz. Sama dia berarti belum punya rumah karena sertifikatnya ada di bank. Yang jelas ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus sering mengatakan kalau masuk rumah itu ingat. Baca doa masuk rumah. Apa doanya masuk rumah? Apa doanya masuk rumah? Bismillah. Bismillah. Masya Allah. Paling enak Ustaz. Semuanya Bismillah. Masuk rumah Bismillah. Masuk masjid Bismillah. Naik bus Bismillah. Ya. Itu memang doa yang paling ringkas. Tapi Nabi ngajarin kita doa masuk rumah. Mungkin Bapak belum pernah masuk rumah, jadi belum hafal doanya gitu kan. Jadi nanti pulang silahkan dibaca. Tanya Nabi itu kalau masuk rumah baca apa sih? Kita kan umatnya Nabi. Kita nggak perlu berdarah-darah sekarang. Untuk menegakkan sunnah Rasul nggak perlu berdarah-darah. Nabi sampai berdarah-darah untuk menegakkan sunnah dan agamanya ini. Kita nggak perlu berdarah-darah, kita cuma butuh baca, hafalin sebentar, bismillah. Siap? Bapak-bapak siap? Nah. Ya karena kita berbicara tentang rumah ya. Manusia itu berusaha untuk memiliki rumah. Mereka berjuang, memeras keringat, Sebagian dari kampung datang ke Jakarta. Untuk apa? Untuk cari rumah. Ya, dia kepingin dapat rezeki yang mudah-mudahan dengan rezeki itu dia bisa memiliki rumah. Dan kalau kita lihat di Jakarta ini, rumah orang Masya Allah. Berbagai macam jenis rumah. Dari yang beratapkan seng. Sampai ada yang beratapkan emas mungkin. Ada yang kubahnya kubah emas katanya di Jakarta ini. Subhanallah. Ini benar-benar menampakkan manusia berlomba-lomba untuk membangun dan mendirikan rumah. Yang belum rumah kepingin punya rumah. Yang sudah punya rumah kepingin. Gimana kalau bisa punya rumah lagi dikontrakin rumahnya gitu kan. Yang rumahnya kecil kepingin rumahnya lebih besar. Yang belum ada kolam renangnya kepingin ada kolam renangnya, yang sudah ada kolam renangnya kepingin, ada restorannya, ya jadilah hotel nanti rumahnya itu. Nah itulah yang terjadi manusia. Manusia memiliki keinginan yang tidak pernah berhenti. Kecuali tatkala dia mati. Oleh karena itu kenapa orang yang sudah punya satu rumah, punya dua rumah, punya tiga rumah, bahkan ada yang punya sepuluh rumah. Halal enggak? Halal bapak. Kita sudah punya rumah 10, kepingin punya rumah yang ke-11. Halal nggak? Halal nggak saya dengar? Halal. Kalau hasilnya korupsi. Ya, itu halal kalau dari hasil yang halal. Kalau kita memang tatkala membangun rumah itu memang dari keringat kita. Insya Allah jadi halal. Tapi kalau ternyata dari hasil-hasil yang tidak jelas tentu eh, Allah akan membenci rumah itu dan yang berada di rumah itu pun akan selalu penuh dengan kebencian karena tumbuh dari barang haram. Nah, ada sebagian orang nabung dari kecil. Nabung dari muda kemana? Kenapa? Saya Ustaz kepingin punya rumah. Dia nabung terus sampai umur 30 nggak kawin-kawin kata dia. Kenapa? Belum punya rumah Ustaz. Subhanallah kata dia. Terus kalau sampai umur 60 nggak punya rumah. Ya. Nanti mikir Ustaz katanya. Subhanallah. Maka orang yang punya rumah nggak harus yang nggak punya rumah. Jangan takut untuk menikah. Jangan takut untuk menikah. Dia nggak punya rumah, jangan takut untuk menikah. Karena istri kita bawa rizki sendiri. Siapa tahu istrinya sudah punya rumah. Iya, cari perempuan-perempuan yang sudah punya rumah, alhamdulillah. Jadi kita bisa numpang di rumahnya istri. Satu hal yang perlu kita ingat sekarang. Sebaik apapun rumah yang kita dirikan. Semegah apapun rumah yang kita miliki. Sebesar apapun, sepandai apapun yang membangun rumah itu pasti akan datang satu saat kita keluar dari rumah itu. Itu satu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dipungkir. Jadi pada hakikatnya sama. Yang ngontrak dan yang tidak ngontrak dia sama-sama ngontrak. Karena satu saat kalau bukan rumahnya yang digusur, dia yang akan dikeluarkan oleh keluarganya dari rumah itu. Iya bapak kamu bangun rumah ini terima kasih. Tapi hari ini kau harus keluar dari rumah ini. Karena tempatmu sudah di kuburan. Betul tidak? Iya. Jadi bapak harus tahu yang capek-capek bangun rumah buat anak dan istrinya. Ingat satu hari bapak akan keluar dari rumah itu. Dan ibu-ibu pun seperti itu. Rumah yang dihiasi dengan berbagai macam keindahan. Itu suatu hari ibu akan meninggalkan rumah itu. Karena ibu hanya ngontrol sejahtera di rumah itu. Dan biasanya orang kalau tahu tinggal di rumah kontrakan, itu bocor dibiarin kan, ya rumah kontrakan aja kata dia. Betul, mau banjir ya rumah kontrakan aja. Iya betul, kita ngontrak di sini. Makanya jangan terlalu mikirin masalah rumah karena rumah kita hanya ngontrak. Dan kita sudah melihat bagaimana orang-orang berduit yang sudah meninggalkan rumah kontrakan. Mungkin siapa orang terkaya di dunia sekarang? Yang mati kemarin yang punya Apple? Siapa? Masya Allah, hafal semua. Saya kurang hafal. Ini. Nah, Steve, siapa? Yalah, itulah namanya. Dia uangnya em-eman. Rumahnya sudah nggak bisa dibayangkan indahnya. Tapi dia harus keluar dari rumah itu. Kemana? Ya ke situ tempat karena semuanya hanya ngontrak. Dan kalau kita lihat umat-umat sebelum Islam ya, kaum Samud, Allah menceritakan tentang mereka bagaimana rumah mereka yang mewah-mewah, mereka membuat rumah di gunung-gunung di pahat sama mereka, istana-istana di lembah mereka bikin. Kemudian Allah mengatakan tentang mereka faasbahu fi darihin jathimin. Mereka jadi fi diarihim jathimin, mereka sudah hilang menjadi bangkai-bangkai di rumah mereka. Selesai sudah kontrakannya. Maka ingat kita semua kontrak di tempat ini. Fir'aun, iya Fir'aun. Bagaimana Fir'aun dengan istananya di Mesir? Tentara-tentaranya, pejabat-pejabatnya yang rumahnya mewah-mewah di depan sungai Nil. Semuanya harus keluar dari rumahnya dan tidak pernah kembali ke rumah mereka. Kenapa? karena mereka masa kontraknya sudah habis. Kalau gitu gimana Ustaz supaya kita punya rumah yang nggak ngontrak? Ada yang kepingin punya rumah nggak ngontrak? Bapak-bapak, kepingin punya rumah yang tidak ngontrak? Masya Allah. Sekarang orang mau punya rumah harus nyicil ya. Dia nyicil sampai mati kadang kadang cicilannya belum lunas. Ada yang seperti itu kepingin. Ya apalagi rumah yang bukan rumah kontrakan. Rumah yang akan saya tawarkan ini, subhanallah, saya ini bukan dari bank ya. Bukan sedang menawarkan rumah yang modelnya macam-macam, tapi yang akan saya tawarkan ini, ya sebuah rumah. Saya akan bacakan bagaimana model rumah yang akan saya tawarkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan kepada kaum muslimin tentunya. Rumah ini Bangunannya jelas kokoh dan indah. Masalah bangunan dijamin. Catnya tidak pernah pudar. Ya, bunga-bunga dan tanamannya subhanallah tidak pernah layu. Bentuknya tidak pernah membosankan. Kita tidak akan jenuh kalau tinggal di rumah ini. Bangunannya tersusun. Bata bangunannya tersusun dari perak dan dari emas bahan perekatnya adalah minyak kesturi. Kerikilnya, kerikil yang ada di rumah yang saya tawarkan ini dari mutiara dan permata. Kalau mutiara dijual di toko di sini, di rumah yang saya akan tawarkan bapak-bapak dan ibu-ibu ini, kerikilnya mutiara dan permata kerikil. Debunya adalah za'faron, subhanallah. Buahnya tidak pernah berhenti berbuah. Sungai-sungai mengalir di bawahnya, subhanallah. Yang memasuki rumah ini tidak akan pernah tertimpa duka dan kesedihan, gak aja. Kalau masuk rumah di dunia, bapak dimarahin istrinya. Ya pak, penghasilannya kok berkurang ini. Ah, bapak ada main ini mungkin gitu kan. Ini rumah tidak, tidak ada kesusahan dan kegundahan. Setiap masuk ke rumah, hilang itu kesusahan dan kegundahan. Ada yang mau? Siap nabung? Siap nyicil? Sampai mati siap nyicil? Habib. Ya, istri Nabi sudah mendapatkan rumah ini. Istri Nabi yang sangat beliau cintai. Yang selalu berjuang untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikala orang-orang mendustakannya. Yang dia berjuang dengan semua harta bahkan jiwanya. Dia siap untuk dikorbankan demi tegaknya agama Allah Subhanahu Wa Taala ini dia sudah mendapatkan rumah itu. Siapa nama istri Nabi itu? Masya Allah. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anhu. Iya, dia telah mendapatkan salah satu rumah yang tadi kita sebutkan. Dan info pemberian rumah itu ketika dia masih hidup di dunia. Ketika dia masih berjalan di muka bumi ini, malaikat Jibril alaihissalam menginformasikan kepada Nabi Muhammad, dia dapat rumah itu wahai Rasulullah SAW. Namun rumah itu bukan di kota Mekah yang gersang. Iya, rumah itu juga bukan mungkin di sini di Pondok Indah ya. Tidak, rumah itu bukan di Bandung, bukan di Puncak, bukan di Bogor, bukan di muka bumi ini dan bukan di Cikeas. Tapi di mana rumah itu? Di surga jalan. yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu عنه Ata Jibril جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها wa minni wa bashirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wa la nasab subhanallah hadis riwayat Bukhari dan Muslim saya kok kayaknya haus ini boleh minum bapak soalnya bapak-bapak nggak ada yang minum ini halal ustadz ini. Jadi ustadz itu masya Allah disediakan air di sini. Bismillah. Ya, kita melanjutkan rumah yang Allah berikan kepada Khadijah. Abu Hurairah menceritakan bahwasanya suatu hari datang Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, ini Khadijah lagi datang." Subhanallah, lihat istri yang soleh. Khadijah lagi datang bawa makanan atau minuman atau lauk pauk dia lagi bawa. Kalau dia datang, Allahu Akbar. Kalau dia datang, fakra alaiha min rabbihas salam. Katakan kepada Khadijah bahwasanya Allah kirim salam kepada dia. La ilaha illallah. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan surga dan neraka, itu kirim salam buat Khadijah. Betapa mulianya dan dicintainya Khadijah oleh Allah Jalla Wasallam. Allah kirim salam. Wa minni salam. Dan aku juga kirim salam. Kata malaikat Jibril. Kemudian yang ketiga. Wa bashirha. Dan berikan kabar gembira kepada Khadijah itu dengan sebuah rumah. Yang terbuat dari mutiara yang tidak ada kesedihan, tidak ada kegundahan, tidak ada kata-kata tercela di tempat itu. Subhanallah. Khadijah telah mendapatkan rumah itu dan mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan oleh Allah bersama Khadijah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Istri Fir'aun. Ada yang tahu dengan istrinya Fir'aun? Ada yang tahu? Ketemu di mana Bapak? Iya, sempat ketemu sama istrinya Fir'aun. Enggak. Nah, istrinya Fir'aun yang disebutkan bernama Asia, Imratu Fir'aun. Bayangkan Asia yang hidup di istana yang begitu megahnya. Dengan segala kemewahan dan kenikmatan yang didapat di istana Fir'aun. Dia berdoa meminta rumah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang hafal doanya istrinya Fir'aun? Siapa yang hafal? Fabel. Nah. Ustaz boleh bagi-bagi kan? Nah. Fadal. Yang hafal saya kasih kue. Doa istrinya Fir'aun. Doa istrinya Fir'aun ini Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim. Yang terus dibaca oleh kita sebenarnya. Sejak masa Rasul sampai sekarang doa istri Fir'aun terus dimana Nggak ada yang tertarik sama kue ini ya. Nah, fadl. Silahkan. Bapak-bapak. Nah, fadl. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min al-qaumi min fir'auna wa amali wa najjini min al-qaumi adh-dhalimin. Tafadhal. Alhamdulillah. Allah barfikum. Ya panitia halal kan? Kan sudah buat ustadz, jadi ustadznya bebas mau ngasih-ngasih. Nah itulah doa yang diabadikan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Bagaimana istri Fir'aun berdoa memohon rumah kepada Allah SWT. Tapi bukan sembarang rumah yang diminta oleh istri Fir'aun. Bukan sembarang rumah. Dia mengatakan di surat At-Tahrim. Di ayat kedua sebelum terakhir. Dia mengatakan bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan buat aku bangunkanlah buat aku tapi satu syaratnya Allah di sisimu. Ya. Baitan fil jannah, rumah di surga. Istri Fir'aun kepingin bertetanggaan dengan Allah Jalla Jalaluh. Dia ingin berjiron dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia minta khususan nili indaka ya Allah di sisimu ya Allah Jalla ala Baitan fil jannah. Rumah di surga. Jadi bukan bertetanggaan dengan pangdam. Bukan bertetanggaan dengan ustadz. Kalau bertetanggaan dengan ustadz nggak enak. Iya. Bukan bertetanggaan dengan preman. Bukan bertetanggaan dengan orang-orang kaya. Tidak. Tapi bertetanggaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan di Arab itu al-jaru qabla tetangga dulu sebelum rumah. Kalau mau cari rumah cari tetangganya dulu dan istrinya Firaun minta bertetanggaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Maka cobalah kita memikirkan rumah itu. Jangan cuma mikirkan kepingin rumah di Pondok Indah. Mikir tiap malam ngomong sama istrinya, ya apa ya rumah ini belum lunas-lunas gitu kan kadang-kadang mikir seperti itu. Atau ngumpulin hartanya kepingin bangun rumah di Bandung berjuta-juta uang dikeluarkan. Bahkan ber-MM orang mengeluarkan untuk membangun sebuah rumah yang suatu saat akan dia tinggalkan. Di Menteng saya baca tadi, itu harga rumah 40 sampai 30 sampai 40 M. Orang beli rumah itu buat apa gitu? Setahun, tiga tahun, mau hidup berapa tahun dia di rumah itu? 50 tahun, 60 tahun, gol nia sana. Satu tahun dia hidup di rumah itu. Setelah itu mau kemana? Keluar dari rumah itu. Maka kita lihat rumah yang saya tawarkan ini subhanallah eh, nggak uh, perlu ngeluarkan 30 m, ya nggak perlu. Jadi nggak perlu kerjanya sampai keringatan nggak perlu. Dan tidak perlu juga sampai pinjam-pinjam karena ada orang harus pinjam supaya ingin punya rumah tapi rumah ini alhamdulillah nggak perlu semuanya alhamdulillahnya rumah ini bisa dicicil ada yang mau nyicil Bapak-bapak, iya. Saya sudah siapkan tolong ditulis eh, bagaimana cara kita untuk memiliki rumah ini yang ingin punya rumah ya yang nggak ingin punya rumah ya silahkanlah ya karena Ustadz saya sudah punya rumah Alhamdulillah Ustadz saya kayaknya nggak butuh sama rumah itu sih tapi insya Allah kita semua menginginkan rumah ini karena rumah ini bukan rumah kontrakan karena ini rumah abadi yang sampai entah sampai kapan kita akan terus berada di rumah itu kalau kita memiliki Yang pertama, melaksanakan sholat sunnah sebanyak 12 rokaat dalam sehari dan semalam. 12 rokaat sunnah dalam sehari dan semalam. Ya, kalau ingin punya rumah ini sholatlah 12 rokaat sunnah dalam sehari dan semalam. Kenapa? Ya karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, min abdin muslimin yusalli lillahi azza wa jalla kulla yaumin tintai ashrata rak'ah tatawuan ghaira faridah tatawuan ghaira faridah illa banallahu azza wa jalla lahu bihinna baitan fil jannah." Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, tidaklah seseorang hamba yang muslim yang sholat untuk Allah Jalla wa Ala, Jadi yusalli lillah. Salat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebanyak 12 rakaat dalam sehari. Selain salat fardu yang biasa kita lakukan. Maka Allah akan membangunkan dengan 12 rakaat itu rumah baginya di surga. Subhanallah. Tukang sampah bisa dapat rumah. Betul Bapak-bapak. Orang yang tidak tahu dengan apa yang akan dia makan besok bisa dapat rumah Inilah rahmatullah yang luas sekali. Karena dunia ini si jenul mukmin. Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Wajannatul kafir, tapi surga buat orang-orang kafir. Itu Rasul menyatakan hal itu. Maka semua orang ternyata di dunia ini bisa memiliki rumah hanya dengan mencicil 12 rakaat. Bagaimana 12 rakaat itu? Apakah itu rawatib ya? Ataukah itu masuk sholat duha kita, sholat malam kita? An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man thabara ala tintai asyrata rak'ah min as-sunnah banallahu lahu baitan fil jannah Barang siapa yang terus-terusan dia menjaga 12 rakaat sholat sunnah. Maka Allah akan membagi, membangunkan baginya rumah di surga. Arba rakaatin qabla zuhri. Empat rakaat sebelum zuhur. raka'ataini ba'daha. Dan dua rakaat setelahnya. raka'ataini ba'dal maghrib. Dan dua rakaat setelah maghrib. raka'ataini ba'dal isya' dan dua rakaat setelah sholat isya ini qabla al-fajri dan dua rakaat sebelum subuh berapa? 12 rakaat. Gimana kalau ketinggalan? Cicilannya kurang. Iya, kadangkala orang yang namanya orang nyicil ya, pas akhir bulan datang, aduh uangnya dipakai gitu kan. Kita mungkin pas sebelum zuhur lupa atau sampai masjid sudah sholat gitu kan. Atau kalau ibu-ibu di rumahnya mungkin sibuk dengan pekerjaannya sehingga lupa dengan sholat ini, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man sholat ashara raka'ah bin nahari au bil laili banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis rawahu Nasa'i dan sahahu Syekh Albani rahimahullahu taala. Barang siapa yang sholat 12 rakaat di malam dan di siang hari, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Jadi kalau yang rawatib itu ketinggalan, maka mesti bisa cicilan itu ditambah dengan sholat duhanya, ya, dengan yang diantara azan sama komat, masuk masjid, sunnah yang selesai wudhu, sunnah-sunnah apa saja, sunnah mutlak pun tetap insya Allah cicilan kita akan lengkap. Dan subhanallah kalau bapak-bapak itu mudah sholat 12 rakaat. Tapi kalau ibu-ibu, ibu-ibu, ibu-ibu, susah apa mudah sholat 12 rakaat ini ibu? Susah apa mudah? Susah. Mudah. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak alhamdulillah sudah punya istri-istri yang gampang, yang sudah punya rumah di surga. Jadi bisa numpang nanti ke rumahnya istrinya insya Allah. Mudah-mudahan kalau sama-sama masuk surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, bapak-bapak subhanallah masuk masjid, sholat di masjid, qobliya, ba'diya, gampang. Tapi ibu-ibu di rumah itu saya melihat ya, yang punya bayi kecil, mau sholat fardunya aja kadang-kala dia harus nunggu anaknya tidur ya. Allahu Akbar ya. Semoga Allah menyayangi istri-istri kita dan memberikan rahmat kepada mereka. Bilang amin ibu-ibu. Amin. Nah, yang kedua. Ya Alhamdulillah yang bisa 12 rakaat Alhamdulillah. Gak bisa Ustaz. Berat buat saya. Masih ada. Bangun masjid. Bangun masjid Ustaz. Fulusnya yang mana? Ini punya rumah aja belum. Kok suruh bangun masjid gitu kan? Iya. Kalau nggak bisa 12 rakaat bangun masjid. Kenapa ya? Memang karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man bana lillahi masjidan bana allahu lahu baitan fil jannah. Kata Rasul SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid. Kalimat untuk Allah ini dilingkari. Bukan untuk dirinya. Bukan untuk masyarakat Bukan karena ingin, ya saya ini sudah banyak duitnya, nggak bangun-bangun masjid, nggak enak sama tetangga Ustaz. Bangunlah masjid. Tidak. Yang dapat rumah di surga, Rasul mengatakan, Man bana lillah. Yang membangun buat Allah. Banallahu lahu baitan fil Maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Ya Alhamdulillah kalau punya rizki, sisihkanlah. Ya saya belum punya rumah Ustaz. Nggak apa-apa. Yang penting punya rumah di surga. Betul nggak? Rumah masih ngontrak, kita bangunkan rumah buat Allah Subhanahu wa taala, kita bangun masjid untuk Allah Subhanahu wa taala, insya Allah rumah yang kita kontrakin akan jadi milik kita. Plus kita punya rumah di surga. La ilaha illallah. Allah itu sangat baik sama kita. Kita aja yang kurang baik sama Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak punya duit gimana? Ya, kalau nggak punya duit semampunya semampunya. 50 ribu bisa buat beli semen, beli semen lah, taruh ke masjid. Lagi lihat masjid bangun ya, angkat itu. Jangan nyuruh orang angkat. Biar pahalanya nggak diambil sama orang itu. Siap? Bapak-bapak, angkat sendiri kita taruh masjid. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngangkat sendiri bangun masjid Nabawi, ngangkat batunya beliau tidak ada satu amal kebajikan yang ditinggalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi yang dijamin masuk surga, yang dijamin rumahnya di surga, itu tetap berusaha beramal dengan tangan beliau. Sahabat ngomong ya Rasul nggak perlu Rasul kau istirahat. Tetap Rasul angkat itu batu-batu membangun masjid Nabawi. Maka yang nggak bisa dengan uangnya, dengan tenaganya. Dan ada hadis yang menghibur kita. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala bunyinya man bana lillahi kamafhas fi qata atau asghar bana Allahu lahu baitan fil jannah barang siapa yang membangun masjid buat Allah lagi-lagi Rasul selalu mengingatkan buat Allah ikhlas ini selalu diingatkan sama Rasul sallallahu Jangan pernah mengatakan, oh saya rumahnya sudah banyak Ustadz. Itu lima masjid saya bangun sudah. Nah, hati-hati kalau sudah ngomong seperti itu. Hati-hati. Lilanya ini nanti dipertanyakan. Barang siapa yang membangun masjid buat Allah kata Rasulullah SAW. Walaupun sekecil tempat bertelurnya burung darah pasir. Atau lebih kecil dari itu. Nggak ada masjid yang lebih kecil dari itu. Dan nggak ada masjid yang segitu. Tapi Allah berjanji akan membangunkan baginya rumah di surga. Subhanallah. Maka berusaha nyumbang ke masjid. Jangan nyumbang ke kotak itu. Kan ada kotak yang keliling. Soalnya kalau kotak itu kadang-kadang buat listriknya ya. Kotak itu buat ustadznya. Ini kan buat ustadznya. Enggak, bukan buat masjid. Jangan mengharap punya masjid. Kalau ternyata uangnya bukan untuk bangun masjid. Jadi membangun masjid. Buat pembersihan. Ini yang untuk membangun masjid. Tentunya semua yang kita berikan di masjid akan ada hitung-hitungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya, jadi kalau mau bangun bangunlah masjid dengan uang kita, dengan tenaga kita. Mudah-mudahan kita bisa punya rumah nanti di surga. Jangan takut miskin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan takut miskin membangun rumah buat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Badruddin bin Jamaah dalam kitab dalam kitab Tabaqat Syafi'ah menceritakan tentang Sultanul Ulama tentang Al-Izz bin Abdul Salam. Kita semua tahu bagaimana Al-Izz bin Abdul Salam yang hidup di masa perang salib hidup di Damaskus dia bagaimana perjuangan dia menegakkan Islam pada waktu itu suatu saat di Damaskus itu terjadi naiknya harga. Jadi barang-barang pokok itu naik. Sampai orang-orang kesusahan. Kalau sudah barang-barang pokok naik, harga yang bukan pokok akan turun. Itu kebun-kebun, tempat-tempat sila vila tempat-tempat istirahat, itu semua nggak ada harganya. Maka istrinya berkata kepada al iz kepada suaminya yang soleh ini. Dia mengatakan istrinya punya emas, punya perhiasan. Ibu-ibu, ibu-ibu yang punya perhiasan, contoh ini istrinya al Aziz bin Abdul Salam, dia punya perhiasan, dia kasihkan kepada suaminya. Apa katanya? Ishtari lana bihi bustanan nusawi nusayifu bihi. Wahai suamiku, ini perhiasan jual hasilnya ya belikan kebun, villa, tempat istirahat. Jadi kita kalau musim panas bisa ke sana, kata dia. Masya Allah. Diambillah itu duit, peramasan Dijual ke pasar. Apa yang dia lakukan? Dijual, dia ngelihat orang lagi susah, dia sedekahkan itu duit. Sudah ngelihat orang-orang susah. Dia punya duit orang-orang susah, kata dia. Pulang ke rumahnya ketemu sama istrinya. Ini mas-masan bukan punya suaminya. Mas-masan punya istrinya. Istrinya berkata, Ya Sayyidi. Subhanallah, dia panggil suaminya, wahai Tuanku. Dia panggil suaminya dengan panggilan yang indah sekali. Ya Sayyidi, ishtaraiti lana. Apa kau ishtaraita lana? Apa kau sudah belikan kebun itu? Kata dia. Qala na'am. Iya. Lakin bustanan fil jannah tapi kebun di surga yang aku belikan, subhanallah dia ngomong sama istrinya iya sudah aku belikan di mana di surga subhanallah Apa jawab istrinya? Jazakallahu khairan. Terima kasih katanya. Semoga Allah membalasmu kebaikan kau telah membelikan buat kita rumah atau kebun di surga subhanallah. Jadi bapak bapak bisa niru? Bapak-bapak bisa niru ini? Ibu-ibu, gimana kalau emasnya dibelikan kebun di surga? Ya nggak apa-apa Ustaz asalkan digantiin sama suaminya nanti. Naamlah insya Allah kita bisa menjalankan ini. Kita pandangannya jangan pendek lah. Kita kalau bisa menerawang, tembus sampai ke hari di mana bumi yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawan bumi diganti ketika itu maka kita coba memandang ke sana ketika kita beramal yang ketiga nah yang ketiga ini alhamdulillah mudah sekali sampai anak TK bisa punya rumah di surga membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali Subhanallah. Betul itu hadisnya Ustaz. Simak sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a qul huwallahu ahad asyra marratin banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis rawahu Ahmad wa sahahu Syekh Albani rahimahullahu taala. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali kata Rasul sallallahu alaihi wasallam maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Subhanallah, kalau gitu yang 12 rokaat kayaknya nggak jadi Ustaz. Ya, kan orang cari yang gampang. Orang ini kalau nyicil, nyicil dia mesti cari cicilan yang paling paling ringan gitu. Walaupun sampai mati saya akan baca Ustaz. Enggak apa-apa. Yang mampu laksanakan. Tapi kalau bisa kita mengambil semua pintu-pintu kebaikan itu ahlan usahlan. Karena yang mudah pun akan jadi susah dan sulit. Kalau Allah tidak membimbing dia. Gimana kalau kita baca sekarang? Atau nanti ajak bacanya? Imam Ahmad tuh kalau dapat sunnah, dapat hadis, dia berusaha untuk langsung mengamalkan. Tidak menunda-nunda. Kita baca sekarang, ayo baca. Bismillah. Sudah? Nah, kita sekarang bacanya cepat-cepat. Ingat surat Al-Ikhlas ini. Surat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ta'dilu thuluth Al-Qur'an. Dia sepertiganya Al-Qur'an, menyamai sepertiga Al-Qur'an. Bukan sekedar pahalanya, tapi isi yang penuh dengan ketauhidan di dalam. Di mana tatkala orang itu mengatakan qul huwallahu ah ahad. Dia yakin bosnya yang berhak disembah, yang berhak dimintai cuma Allah Subhanahu wa taala. Allahu samad. Allah tempat segala kebutuhan manusia dan keperluannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita membaca usahakan nanti mungkin kita cepat-cepat di sini coba dihayati ketika membaca itu. Insya Allah kita akan punya rumah di surga. Yang ke berapa? Keempat. Yang keempat ini lumayan berat. Tapi tentunya pahala itu sesuai dengan tingkat al-ajru al bi qadril sesuai dengan kelelahan dan kesulitan yang kita hadapi. Yang gampang ya tentunya akan mendapatkan pahala yang tidak sebanyak yang susah. Orang yang sedekah seribu, sedangkan dia punya duit sepuluh ribu, nggak sama dengan orang yang sedekah seribu, sedangkan dia punya duit seribu seratus. Nggak sama tentunya. Dan itulah rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu. Jadi sedikit bisa menjadi besar. Karena apa? Karena niat dan kondisi. Yang keempat adalah bersabar dan memuji Allah Subhanahu wa taala tatkala mendapatkan musibah ditinggal mati anak. Jadi ini berhadapan dengan musibah yang tidak semua mendapatkan musibah ini. Dan perkara ini susah ya. Kita mau bersyukur. Jadi bukan hanya bersabar, tingkatannya sudah naik bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, memujanya karena memang hanya Allah apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisi hidup kita, tetap alhamdulillah, nggak akan pernah berubah. Pujian itu tetap milik Allah walaupun kita susah dan kena musibah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau lagi susah beliau mengatakan, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi, dalam segala keadaan tetap pujian itu milik Allah Taala. Dan ini yang harus dikatakan oleh seseorang ketika dia ditinggal mati oleh buah hatinya. Ngomong gampang Ustaz. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak ini gampang. Mati bikin lagi. Tapi ibu-ibu itu saya melihat sebagian akhwat-akhwat subhanallah. Semoga Allah menjaga mereka. Itu baju-bajunya selalu dia cium dan dia menangis ditinggal anaknya. Iya. Rasul sallallahu Alaihi Wasallam ditinggal mati putranya Ibrahim radhiyallahu taala anhu. Beliau meneteskan air mata ketika memakamkannya. Maka apalagi seorang wanita Berat, berat sekali untuk mencapai kedudukan ini. Tapi hal itu akan mudah bagi yang Allah mudahkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, "Idza mata waladul 'abdi" قال الله تعالى لملائكته قد قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حميدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد سبحان الله Rasul menceritakan apabila meninggal, apabila wafat anak seorang hamba, ya anak kita, anak siapa saja meninggal dunia. Maka Allah berfirman kepada malaikatnya dan Allah lebih tahu dengan apa yang terjadi. Tapi Allah ingin menggambarkan bagaimana rahmat dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada malaikat yang sedang yang telah mencabut nyawanya, "Qabattum walad 'abdi?" kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Kata malaikat, Nah, Iya. Allah kemudian mengatakan, qabattum thamrata fuadi, kalian cabut buah hatinya. Kalian matikan buah hatinya. Kata malaikat, Nah, iya ya Allah. Allah bertanya, Mada qala abdi? Apa yang dikatakan hambaku? Allah lebih tahu dengan apa yang dikatakan hambanya. Tapi Allah bertanya di sini kepada malaikatnya, Mada qala abdi? Bagaimana sikap hambaku itu ditinggal mati oleh anaknya? Para malaikat itu mengatakan, Hamidaka wastarja. Dia memujimu ya Allah. La ilaha illallah. Dan dia beristirja. Dan dia tahu bahwasanya dia milikmu dan dia bakal kembali kepadamu. Dia memujimu dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang dikatakan oleh hambamu ya Allah. Maka Allah mengatakan kepada para malaikatnya, Ubnu li abdi baitan fil jannah. Bangunkan rumah buat hambaku ini. Buatkan rumah untuk satu orang ini yang dia memujiku atas musibah yang menimpanya. Yang dia kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangunkan rumah untuk hambaku ini. Dan beri nama rumah itu rumah pujian. Subhanallah. Jadi ibu-ibu yang ditinggal mati oleh anaknya Jangan lupa untuk membangun rumah di surga. Manfaatkan momen itu untuk untuk punya rumah di surga. Karena jangan tenggelam di dalam samudra kesedihan. Kita tidak akan pernah bisa menghidupkan kembali anak kita yang sudah mati. Tapi kita bisa hidup kembali bersama anak kita di rumah pujian sana. Maka katakanlah kalau kena musibah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian minta ganti kepada Allah Subhanahu wa taala kelak akan diberi ganti yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa kena musibah bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala? Naam, Urwah bin Zubair ketika dia diamputasi kakinya. Diamputasi kakinya. Dia mengatakan alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah ataitani arba, kau ngasih aku empat. Dua tangan, dua kaki dan kau ambil satu. Masih tersisa tiga ya Allah. Masih lebih banyak nikmatmu kepadaku. Ketika ditinggal mati oleh anaknya, yang paling bungsu. Dia mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, kau kasih aku tujuh, kau ambil satu, masih sisa enam. Maka kalau kita lihat nikmat Allah jauh lebih besar daripada musibah yang menimpa kita. Itu sudah pasti. Nikmat Allah jauh lebih besar daripada musibah yang menimpa kita. Maka kalau kita kena musibah apalagi kehilangan anak, ya berdoalah sama Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah atas nikmat itu dan kita tentunya sebelum ber, mengatakan alhamdulillah, sebelum memuji Allah itu kita harus menahan diri kita dengan bersabar tentunya. Yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima ini untuk mereka yang suka ke pasar. Nah, jangan karena dengar kajian ini, oh kalau gitu saya mau ke pasar Ustaz. Tidak. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Baihaqi dan lainnya dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' Rasul mengatakan man dakhala suq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kataballahu lahu alf alf hasanah wa maha anhu alf alf sayyi'ah wa rafa'a lahu alf alf darajah wa bana lahu baitan fil jannah subhanallah kata Rasul SAW barang siapa yang masuk pasar kemudian dia berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir yang baca ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk pasar maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya seribu dikali seribu kebaikan dihapuskan darinya seribu dikali seribu dosa dan diangkat baginya seribu dikali seribu derajat yakni berapa? Satu juta. Dan Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Subhanallah. Gampang banget Ustaz. Ya kita katakan ini mudah mungkin. Ibu-ibu saya tanya yang suka ke pasar. Tapi kalau ibu-ibu yang sudah ngaji biasanya jarang ke pasar. Mungkin bapak-bapaknya yang ke pasar jadi kita ngomong sama bapak-bapak sekarang. Bapak-bapak Ingat nggak doa masuk pasar? Kalau masuk pasar, jarang ingatnya. Iya, ini amalan mudah tapi di tempat yang sulit. Amalan ini mudah tapi di suatu lokasi yang penuh dengan tantangan dan godaan. Masuk pasar dilihat, oh itu bagus banget itu. Yang bawa anaknya, yang ini. Tahu-tahu sudah belanja ini itu doa ini nggak dibaca. Maka sebagian ulama mendoifkan hadis ini karena uh kok betapa hebatnya dahsyatnya pahala namun Syekh Albani rahimahullah taala mensahihkan dan menghasankan hadis ini dan hadis itu hasan dan kalau kita lihat dari kenyataannya susah baca doa pasuk pasar ini mungkin kalau habis ngaji dari sini sehari dua hari baca doa gitu iya uh katanya susah baca doa baca doa tiga hari udah bawa barang ya wah udah lupa doa tapi usahakan ini doa mudah, namun di tempat yang susah dan sulit kita harus berhati-hati. Ingat mau masuk pasar ya Allah, mau masuk pasar aku kepingin punya rumah ya Allah di surga. Baca doa. ini, Karena pasar itu adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan maka yang kita masuk pasar itu memantapkan tauhid kita kembali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita benar-benar meresapi dan menghayati bahwasanya Allah yang berhak disembah, Allah yang hidup tidak mati, Dia yang menghidupkan. Kalau Dia mau menghidupkan aku, aku hidup. Mau mematikan aku, aku mati. Maka doa ini sangat agung sekali dan memiliki banyak manfaat kalau kita menghayatinya. Yang ke enam. Ini sudah jam berapa ini? jam jam 10. Masih bisa dilanjutkan? Yang di luar bisa masuk ke dalam? Coba dikasih jalan buat yang di luar ya. Kesian lah. Ustadznya duduk. Yang jamaahnya berdiri-berdiri nggak enak ustadznya. Ya Allah, tafassahu, tawassa'u ke depan. Biar yang di luar bisa masuk. Yang ke enam. Yang keenam, tinggalkan kebiasaan berdusta walaupun bergurau. Walaupun bergurau. Ya, bergurau ini kalau nggak bohong nggak enak. Ada orang yang kalau bergurau mesti bohong. Kenapa? Biasanya orang untuk memecahkan suasana yang lagi tegang ya dia cerita-cerita yang bohong, macam-macam. Orang pada ketawa-ketawa. Kita juga senang dengerinnya. Senang seneng nggak? Soalnya kisah-kisah yang bohong ini biasanya memang memang buat kita tertawa gitu. Dan itu dilaknat. Orang yang berbohong walaupun dalam keadaan dusta nggak boleh. Tetap bohong itu ya namanya bohong. Karena masih banyak humor-humor yang yang benar dan tidak bohong. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Dan hadis ini hasan. Ya hasan kalau Syalbani rahimahullah taala Rasul mengatakan ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal miraa wa in kana muhiqqan wa za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Aku menjaminkan sebuah rumah di tengah-tengah surga. Rumah di tengah-tengah surga. Bagi siapa? Bagi yang meninggalkan dusta walaupun sedang bergurau. Gampang kan? Gampang nggak? Ya, yang biasa bergurau karena nggak semua orang biasa bergurau. Biasanya ada dari mungkin dari jemaah ini ada berapa orang yang ahli gurau jadi kalau kumpul nggak ada dia, ah nggak zen gitu kan. Mesti diundang kumpul. Kenapa? Oh ini Rakshe ini, masya Allah dia kalau datang zen dalam artian. Iya, kita harus kasih tahu. Kita sebagai saudaranya jangan memanfaatkan saudara kita. Mungkin dia nggak tahu. Mungkin dia tujuannya memasukkan kesenangan di hati kita. Tapi kita jelaskan bahwasanya itu nggak boleh. Dan kita kasih tahu dia, dia akan mendapatkan rumah di surga, di tengah-tengah surga kalau dia meninggalkan dusta walaupun sedang bergurau. Yang ketujuh. Yang ketujuh meninggalkan perdebatan walaupun merasa benar. Meninggalkan perdebatan walaupun merasa benar. Jadi manusia ini memiliki insting suka mempertahankan pendapatnya. Supaya apa? Supaya tahu anak ini benar gitu loh. Ente yang salah. Kata. Debat akhirnya. Dari habis maghrib sampai adzan isya. Nanti habis isya kita lanjutkan. Sholat isya dulu. Subhanallah. Ada orang yang seperti itu. Memang dia suka untuk mempertahankan pendapatnya. Supaya tahu bahwa si anak benar. Dia yang salah. Kadangkala debatnya itu dalam urusan yang yang ringan gitu ya, yang urusan mamai masalah mobil katanya banyak pajaknya mobil Avanza berapa kata dia? Satu juta enggak kata dia ribut ini masalah-masalah yang sepele. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Sama ini sebenarnya sambungan dari hadis yang tadi riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Aku menjaminkan sebuah rumah di pinggiran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Saya akan menggambarkan satu hal yang biasa terjadi itu di rumah tangga. Di rumah kita. Suami itu hampir sering sekali debat sama ibu-ibu. Ibu-ibu sering debat enggak sama suaminya? Sering. Betul Bapak-Bapak? Bapak? Betul. Ribut masalah mau ke Bandung aja yang debat berhari-hari gitu ya. Ngomong sudahlah sing waras ngalah. Itu Ya kalau kita nggak perlu aneh yang benar katanya. Istri anak ini salah. Kalau istri lagi marah-marah dia cepat bapak ngomong, iya anak minta maaf, astagfirullah wa atubu pendapatmu yang benar, katanya doakan aku supaya diampuni oleh Allah swt. Selesai urusan di rumah itu. Betul nggak ibu-ibu? Makanya bapak-bapak harus pakai itu sudah. Ingat, oh aku punya rumah di surga nanti ini. Tapi jangan membakar debat di rumah nanti biar debat anak nanti mau meninggalkan debat. Jangan gitulah. Kita kalau memang terjadi antara suami istri ini, saya kadang-kala menghadapi orang-orang yang bingung saya. Hanya mau beli baju itu sudah ribut. Jangan beli yang ini, ini nggak bagus ini. Ini bahannya kurang macam-macam sudah. Subhanallah, iyalah bapak. Bapak ini qawwamuna 'alan nisa. Bapak ini pemimpin-pemimpin. Sekali-kali, ialah hari ini ikut ibu. Sekali-kali dompetnya dikasihkan ke ibu-ibu. Ibu-ibu setuju? Masya Allah. Ya, kalau ribut-ribut ini ya sudah daripada debat-debat ini dompetnya kebetulan nggak ada fulusnya tolong diisi. Nah, kita lanjutkan. Jadi usahakan debat-debat yang walaupun kita masalah agama, kalau kita lihat gak ada titik temunya, tinggalkan sudah. Dawud alaihissalam, Nabiullah Dawud alaihissalam, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Asyu'ab, dia pernah berkata kepada putranya, siapa putranya Nabi Dawud? Nabi Sulaiman. Dia mengatakan, Ya bunaya iya wal mira' Iyaka wal mira' fa inna naf'ahu qalil. Wahai ananda, jauhilah perdebatan Sesungguhnya manfaatnya kolil. Sedikit manfaatnya debat itu. Wahwa yuhayjul adawata bainal ikhwan. Dan dia itu menumbuhkan api permusuhan di antara saudara-saudara kita. Iya. Dan kita bisa buktikan dalam hal-hal yang remeh. nggak perlu didebatkan ya saudara. Mudah-mudahan pendapat antum lebih kuat. Tapi anda mungkin, mungkin ikut pendapat ini. Wah enggak, enggak bisa katanya. Kita debat dulu, kita selesaikan. Enggak lah. Kita minta maaf. Mungkin pendapat antum yang benar ya sudah kita katakan untuk masalah-masalah yang memang tidak perlu diperdebatkan. Ya kita tinggalkan perdebatan itu karena Nabi mengatakan wa in kana muhiqqan. Walaupun pendapatnya dia itu yang benar, apalagi dia masih belum tentu benar. Maka harus akan tinggalkan. Di haji Allah mengatakan faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haj. Dilarang debat-debat di haji. Ya karena itu. Ya sudahlah kalau ente berpendapat itu tafadhol. Apalagi di antara teman-teman sama saudara, kalau kita bisa tinggalkan perdebatan, tinggalkan perdebatan. Yang keberapa? Kedelapan. Alhamdulillah kita hampir selesai punya rumah di surga. Jadi nanti ini uh, proposal ini bisa ditawarkan ke yang lainnya mungkin ada tetangganya yang ingin punya rumah di surga ya diundang ke rumahnya ya tetangga saya mau undang saya ada proposal supaya kita nggak ngontrak lagi mulai hari ini yang kedelapan menutup celah di antara soft sholat menutup celah di antara soft sholat baik itu dengan merapatkan atau kita dengan maju kita tutup celah-celah itu sebelum berbincang tentang hadis soft ini soft adalah salah satu tanda kebersatuan umat Islam. Betul nggak? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari ketika meluruskan soft sahabatnya sudah biasa lurus, nanti nggak meluruskan lagi karena orang-orang sudah bisa lurus. Tapi suatu hari Rasul lihat kok ada yang perutnya maju ke depan. Bukan karena gemuk ya, karena orang gemuk ya biasalah perutnya ke depan, masa mau ke belakang maksudnya. Ini softnya dia agak maju ke depan, dadanya maju ke depan. Rasul mengatakan la tusawwunna sufufakum. Kalian luruskan soft-soft kalian ini. Au la yukhalifannallahu biqulubikum. Atau Allah akan membuat hati kalian berpecah belah, saling berselisih, saling bertikai. Gara-gara soft. Nabi mengatakan pecah belah umat ini. Bisa bertikai kita dengan saudara-saudara kita. Dan ini buktinya. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW kita melihat. Di masjid-masjid softnya itu Masya Allah. sejadanya gede-gedean. Wow. Ini dari Mekah Nusat. Tadi Itu dia. Ya. Buat dua orang cukup. Orang naik ke sejadanya Aduh kata dia. La ilaha illallah. Suruh naik. Makanya gak usah bawa sejadah supaya sejatinya nggak diinjak sama orang nggak usah bawa Tapi memang ada orang-orang yang seperti itu. Ya kita berikan kesadaran kepada umat. Umat ini kan kepingin kita bersatu. Oke okay lah, kita bersatu softnya kita rapatkan. Siapa saja. Karena salah satu syarat kebersatuan umat ya dengan meluruskan soft. Kita ambil yang paling kita samakan soft kita ketika sholat, masuk ke masjid, ya kita jelaskan kepada imamnya. Ini orang-orang biar nggak ribut, nggak bertikai dan terjadi ketentraman di hati tatkala kaki nenek saudara kita. Subhanallah. Saudara kita dia. Siapapun dia, mau kaya, mau miskin, mau tua, kalau sudah rapat itu hati bergetar ada saudara aku. Tapi kalau jauh-jauhan ya kayaknya sholat sendiri-sendiri dia. Jadi menutup soh, menutup celah. Gimana kalau kita sudah geser, dia bergeser Ustaz. Iya kan? Geser bergeser. Ya alhamdulillah kalau nggak ada tembok gitu kan. Kalau ada tembok ya dia kan akan berhenti juga nanti gitu kan ya. Sampai kemana kau mau bergeser aku ikut. Jadi ya kita berusaha untuk menutup soft. Karena apa Rasul SAW bersabda, "Man sadda furjatan fi, fi man sadda furjatan fi sofin. rafa'allahu biha daraja wa banalahu baitan fil jannah." Barang siapa yang menutup celah di sof niscaya Allah akan mengangkat baginya satu derajat. Subhanallah. Sedap Allah angkat kita. Yang kedua, Allah bangunkan rumah di surga buat kita. Mau nggak punya rumah? Oh, saya sudah males, susah Orang-orang itu nggak mau merapatkan softnya. Udah, kita belajar. Terus kita rapatkan. Semampu kita, kita rapatkan soft kita. Ya, dia mau bergeser ya minta maaf kalau sejadahnya bagus ya minta izin pak saya mau naik ke sejadahnya boleh nggak gitu kan untuk merapatkan soft ya pelan pelan kita ngomong tapi jangan dengan gaya yang kakinya dilebarkan ini mau pencak silat apa ini kan dia karena softnya kakinya itu ya tetap renggang bawahnya nggak renggang atasnya tetap renggang gitu kan makanya tetap harus ya bahu dengan kaki diusahakan untuk merapat kita. Merapat supaya hati kita juga ikut cinta dengan saudara-saudara kita dengan soft-soft itu. Yang rapat. Yang kesembilan. Berhijrah. Ya bapak-bapak tulis berhijrah, saya mau minum ya. Saya ini nggak enak mau minum, yang lainnya nggak minum, tapi nggak apa-apa. Betul nggak apa-apa. Jadi sekali-kali panitia dikasih air gitu jamaahnya. Udah ada, ada Ustadz beli sendiri-sendiri jemaahnya. Ya nggak apa-apa lah. Ya beli satu bagi dua nggak apa-apa. Berhijrah ini adalah salah satu syariat Allah yang qaim ila yaumil qiyamah. Akan tetap tegak sampai hari kiamat selama ada negeri orang kafir, ada negeri Islam, ada tempat orang-orang fasik, tempat orang-orang suka berbuat maksiat, itu berhijrah qaim sampai hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan hal itu. Dan kita akan berbicara tentang hijrah ini ternyata bisa membuat kita punya rumah di surga. Orang sering kerja ke Korea. Betul nggak? Untuk punya rumah. Setelah dia punya rumah, mati, ditinggal rumahnya. Itu yang terjadi. Ke Amerika, ke Australia untuk cari dunia. Padahal hijrah itu untuk cari akhirat. Hijrah yang disyariatkan adalah dari tempat-tempat kafir ke tempat orang-orang Islam, ke tempat orang-orang beriman untuk menguatkan kita, bukan untuk cari dunia. Sekarang orang hijrah dari Indonesia ke Australia, dari Saudi ke London, umpamanya, untuk cari dunia. La ilaha illallah. Rasul mengatakan, Ana bari'un min muslimin ya'ishu baina zahranil kufar. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah orang kafir, kata Rasulullah SAW. Yang hidup aja Rasul diri, kok ini pergi. Pindah dia dari yang daerahnya Islam, pindah ke tengah orang-orang kafir. Ya, Syekh Albani pernah berbincang hal itu orang-orang yang pindah ke negeri-negeri kafir. Syekh Albani hijrah ke mana? Ke Suria, ke Yordania, karena dia dulu dari tempat-tempat yang memang ya penuh dengan kesyirikan dan maksiatan dari Albania sana. Syekh Albani menjelaskan bahwasanya di negeri orang kafir itu kita gimana mau ngomong di sana seperti Islamia, ya, negaranya itu lebih Islami dari negeri Islam. Kita dengar azan di sana. Cukup sebagai keimanan kita, kita dengar azan, subhanallah, ada azan di negeri ini, negeri Islam itu. Jangan mengatakan, oh Masya Allah di Eropa itu kalau ngantri, Masya Allah. Gak ada yang dorong-dorongan. Gitu. Gak kayak di busway Indonesia ini kan. Makanya saya mau pindah ke Australia, ngantrinya bagus di sana katanya. Subhanallah. Cuma untuk ngantri di sana. Islam ini tauhid. Banyak amalan-amalan Islam yang Masya Allah yang tidak ada satu persen pun di negeri barat sana. Kita akan melihat kekufuran di mana-mana, patung-patung di mana kita akan melihat di sana. Belum lagi tun nisa, cobaan wanita. Tapi ada seorang ngomong, oh di Eropa itu set orang-orangnya pakai cadar. Ujung kukunya nggak kelihatan. Kalau musim dingin. Ya kalau salju itu Cuma matanya mungkin nggak kelihatan karena pakai penutup. Eh, karena itu mau pindah emangnya di Eropa itu selalu musim dingin gitu kan. Maka tetap yang namanya hijrah itu disyariatkan dari negeri kafir ke negeri Islam. Rasul berlepas diri. Karena orang yang berada di negeri kafir, oke okay, kita bisa sebutkan alhamdulillah anak di sana bisa sholat berjamaah, bisa pulang teman. teman Siapa yang menjamin anak kita, keturunan kita akan tetap beriman di negeri itu? Lah, dan terbukti sekarang anak-anak orang Islam yang negeri kafir itu sudah tidak tahu kecuali, iya bapak saya dulu Islam. Dia sekarang seperti yang tadi di Aljazair, umpamanya banyak orang Aljazair tinggal di Perancis, itu sudah banyak yang tidak tahu lagi dengan Islamnya. Kecuali namanya aja masih namanya Islam. Rasul SAW bersabda, Ana za'imun liman amanabi. Anazaimun Ana za'imun liman amanabi wa aslama wa hajara ببيت في ربات الجنة وبيت في وسط الجنة وبيت في أعلى غرف الجنة hadis riwayat Nasai dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala kata Rasul aku menjaminkan sebuah rumah di bagian pinggiran surga di tengah-tengah surga di kamar tertinggi di surga subhanallah bayangkan jaminan yang sudah benar-benar tidak akan mungkin tidak siapa bagi yang beriman kepadaku dan Islam Kemudian dia hijrah. Hijrah. Ya kita semua Islam Alhamdulillah kita beriman. Tapi mungkin sebagian kita tidak hijrah. Ini untuk yang berhijrah dari negeri orang-orang kafir. Dia setelah sudah beriman, sudah Islam kemudian dia berhijrah. Allah akan memberikan kepadanya membangunkan rumah yang sangat indah di tengah-tengah surga, di pinggiran surga, dan di tempat tinggi di surga itu. Yang ke sepuluh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menumbuhkan di hati kita keinginan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keinginan untuk menegakkan agama Allah Jalla Jalaluh di bumi nya. Yang pertama kita berjihad melawan diri kita sendiri. Kita berjihad di rumah tangga kita sendiri. Jangan berkoar-koar jihad melawan kafir. Subuh tidur di ranjang. aji Kata dia. Jihad. Tegakkan syariat Islam. aji pada ngomong ada orang-orang kayak gini yang jihad-jihad sambil rokok. Sambil pakaiannya, bajunya sudah. Baju Amerika, baju mana? Ya Allah. Itulah. Eh, jihad itu dimulai dari diri kita. Kita tegakkan agama Allah di diri kita. Di keluarga kita kebanyakan orang-orang yang berkuar-kuar jihad, ketika diserukan jihad, mereka mengatakan, lima katabta alaina al-qital. Loh, kok suruh jihad ya Allah? Seperti orang-orang munafik yang dia tanya kapan jihad, kapan jihad. Ketika turun jihad, mundur semuanya. Maka kewajiban seorang muslim, apa yang sedang dia lakukan sekarang? Dimanapun dia berada, di rumah, di kantor, di pasar, dia tegakkan agama Allah di dirinya. Dia belajar, dia beribadah, dia berzikir sampai tatkala seruan jihad datang kita sudah dalam keadaan siap untuk berjihad. Jadi jihad itu gak main-main. Karena ada orang-orang di Indonesia itu wallahu alam ya. Saya ketemu sama orang datang ke pedati, dia cerita, itu pemboman Marriott itu bagus itu kata dia. Itu mati itu, Holcim itu kata dia. Ana ngomong, jadi ente ke sana untuk ngebom Kim. Iya, kata. kenapa nggak datang ditembak ente bunuh orang-orang Islam yang lainnya? Oh, iya ya, tadi ya. Ya kita salah waktu itu tadi. Ah, jadi nggak nggak mau mereka itu benar-benar kesian. Makanya jangan ngomong yang besar-besar sedangkan wudhu kita belum benar, sholat kita belum benar, ya akhlak kita belum benar. Inilah yang harus benar. Islam itu sempurna. Kalau kita sudah semua kita lakukan insya Allah. Agama Allah ini akan tegak di bumi Allah. Bumi ini milik Allah. Betul. Milik Allah dan Allah akan tegakkan. Innal ardo lillah. Maka Allah akan mewariskan bumi ini kepada orang-orang yang bertakwa. Maka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasul saw. alaihi "Na'imun liman amana bi wa aslama wa jahada fi sabilillah." ببيت في ربد الجنة وبيت في وسط الجنة baitin في أعلى غرف الجنة aku menjaminkan sebuah rumah untuk seseorang yang beriman kepadaku dia Islam kemudian dia berjihad jalan Allah SWT dengan rumah di pinggiran surga di tengah-tengah surga dan di tempat tertinggi di kamar-kamar surga sana bagi yang tadi berjihad teman dan Islam jadi Islamnya benarkan dulu imannya luruskan dulu baru jihad. Jangan ya saya ini tauhidnya sudah benar Ustaz. Saya mau jihad subhanallah, salatnya dibenarkan dulu. Jadi Islamnya harus benar. Insya Allah. Ya kita semua berharap semoga Allah Jalla Jalaluh menegakkan agamanya di bumi Allah Subhanahu wa taala ini yang tentunya dengan usaha dari kita, kita berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala di keluarga kita, di diri kita, di istri-istri kita Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita. Yang ke sebelas husnul khuluq. Husnul khuluq. Akhlak yang mulia. Akhlak yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah imam fi husnul Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah memberikan kesaksian kepada nabinya. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang azim. Bukan disebut karim. Azim ini besar. aku berat. Akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentunya akhlak itu sangat mulia sekali. Orang yang ingin punya rumah di surga. Jangan cuma ilmunya. Saya ngaji terus Ustaz. Tapi sama orang tuanya nggak berakhlak. Ibu salah bu. La ilaha illallah. Itu ibu yang melahirkan. Yang menggendongmu. Yang ngajari kau ngomong. Sekarang setelah kau kuat. Kau bisa ngomong. Kau ngomong seperti itu kepada ibu. Jangan pernah. Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Dia panggil ya abati. Wahai ayahanda, Wahai ayahanda. Pelan-pelan yang berakhlak. Dan kalau kita lihat bagaimana ulama salaf, Imam Ahmad bin Hambal di majelisnya orang-orang itu yang belajar ngaji berapa dan yang belajar akhlak dari Imam Ahmad lebih banyak dari yang belajar ngaji. Maka sebelum belajar ilmu kita perlu belajar adab akhlak kepada kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, khusus lagi kepada kedua orang tua kita. Jangan pernah angkat suara kita. Jangan pernah halang-halangi orang tua kita dari apa yang dia mauin selama itu baik. Subhanallah. Allah Akbar Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tapi gimana ibu saya ini masih berbuat syirik Ustaz? Masih ayah khurafat Allah Akbar. Nabi Ibrahim bapaknya itu bukan berbuat syirik. Pembikin patung bapaknya itu. Tapi tetap dia baik. Bahkan dia berjanji untuk memintakan ampun bapak. Jadi kesetiaan anak kepada orang tuanya itu tidak akan pernah putus walaupun orang tuanya kafir. Allah sebutkan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma jangan kau taat kalau mereka nyuruh kau berbuat syirik tapi ingat kata Allah wasahibhuma fid dunya ma'rufa kau harus menemani mereka di dunia dengan cara yang baik tetap itu perintah dari Allah maka akhlak yang mulia ini harus kita miliki. Dengan tetangga kita bagaimana ya, dengan bawahan kita, dengan atasan kita dan Rasul mengatakan ana zaimun baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Subhanallah, aku menjaminkan sebuah rumah di surga tertinggi. Liman hasuna khuluquhu. Bagi siapa yang akhlaknya baik dan memang asqalu ma fil mizan yang paling berat kata Nabi di timbangan itu apa? husnul khuluq, akhlak yang baik. Maka sekarang mulailah yang biasa mengangkat suaranya sama istrinya. Ya sekarang dipanggil dengan kata-kata yang indah. Karena biasanya orang ini kalau sudah lama pernikahannya, sayangnya sudah jadi bawang. Sudah habis, subhanallah. Rasul mengatakan khairukum khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik, yang paling baik kepada keluarganya itu. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah yang paling terbaik buat keluargaku. Maka berusaha kita baik kepada istri-istri kita. Betul ibu-ibu? Oh, nasihatnya buat bapak-bapak. Tapi ibu-ibu ingat, ibu-ibu punya kewajiban kepada suaminya untuk berakhlak yang mulia. Kalau suaminya ngomong didengarkan gitu ya. Jangan diangkat suaranya. Kalau lagi bertengkar, satu harus ngalah. Kalau nggak ngalah, itu piring bisa jadi piring seng nanti Karena semua sudah pecah, akhirnya beli piring seng karena kain piring-piringan. Ya, itu akhlak yang tidak baik bagi seorang suami yang sudah ngaji ya haruslah. ya hormatin istrinya, dia sayangin istrinya. Di rumah tangga dia baik, bersama orang tuanya dia baik, kepada tetangganya. Kepada tetangganya kalau punya rizki bagi-bagi, kasih rizki tapi. Itu termasuk husnul khuluq. Banyak orang tidak suka dengan dakwah sunnah karena orang-orang yang sudah ngaji tidak melaksanakan sunnah dengan baik. Ibnu Umar itu kalau motong kambing tetangganya yang Yahudi dikasih. Yang Yahudi. Oh Ustaz ini nggak ngaji Ustaz. La ilaha illallah. Itu Yahudi dikasih sama Ibnu Umar. Maka tetap kita akhlak kita kalau punya rezeki Yang kata Rasul SAW. "Idza tabakhta tamarakatan fa'akfir ma'aha. Kalau kau lagi masak, banyakin kuahnya, bagiin ke tetangga-tetangga. Dan tunjukkan, kita ini tahu sunnah. Ya kita amalkan. Jadi bukan cuma tahu aja itu Islam. Islam itu adalah kafah, manhaj, kamil, mutakamil. Suatu pedoman hidup yang lengkap dan sempurna serta paripurna. Semuanya. Mau sholat iya, mau zakat iya, mau urusan sama orang juga kita baik sudah diatur sama Islam dan makanya kita harus husnul khuluq Allah akan memberikan satu rumah di surga yang paling tinggi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala itulah beberapa beberapa cara untuk memiliki rumah di surga supaya kita nggak ngontrak terus kita punya rumah walaupun harus nyicil dan Ustaz kapan kita bisa menempati rumah ini Kapan? Bapak bapak kapan? Ya. Tatkala kita melewati sirat. Tatkala kita melewati sirat yang di atas neraka jahanam. Maka insya Allah kita akan merasakan rumah ini. Dan syaratnya satu, kita harus meninggalkan rumah kontrakan kita dulu. Jadi kita nggak bakal dapat rumah ini kecuali kita meninggalkan rumah kontrakan kita. Yaitu dengan ya matilah. Iya, kita nggak bakal dapat rumah ini kecuali kita keluar dari rumah kontrakan. Kalau masih hidup terus ya nggak bakal dapat rumah itu. Nah, sebelum pertanyaan silahkan uh, Ana mau tanya boleh? Ana tunjuk boleh jawab ya. Yang mana ya? Nah, yang dekat-dekat Ana lah. Sebutkan tiga hal. Catatannya ditutup lah. Nah, tiga hal supaya Anda bisa memiliki rumah di surga. Masya Allah, baca Al-Ikhlas 10 kali. Yang kedua, membangun masjid. Nah, Yang ketiga, udah cukup dua nggak apa-apa. Satu nanti, tambahin dua. sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam nah berakhlak baik ya yang terakhir berakhlak baik alhamdulillah ya yang di belakang sahabat hijrah 6 ya Allah ya ganti yang ke sebelahnya fatwa tuh Ya. Hijrah berjihad 6. Oke. Okay. 7. Meninggalkan dusta. Mutlak berkurang taib. 8. Yang belakangnya. Ya. Oh, sudah. Al-Ikhlas sudah. Nah. Berakhlak Udah selesai. Kita tinggal berapa? Tinggal dua. Oh, tinggal tiga kita. Ya, ada Ya Allah, ya Allah, bantu, bantu. Yang sebelahnya dibantuin. Membangun masjid sudah. Bersabar kalau ditinggal mati. Doa masuk pasar, naam. Yang ke sepuluh. Menutup soft, yang ke sebelas apa? Meninggalkan debat walaupun benar. Tekan menyebutkan 10, kuenya Ustadz masih tinggal 5. Tinggal 4. Iya, yang bisa nyebutkan 10. Fabel. Angkat tangan. Iya. Nah. Mau masjid. Berakhlak mulia. Berjihad, berhijrah. Nah. Tujuh. Delapan. Sembilan. Doa masuk pasar. Sepuluh. Siap. Sudah antum sembilan cukup. Kabar sih. Nah, antum boleh pilih yang mana antum suka. Ya, yang nambahin dua. Fadol. Mana-mana ini? Ya udah kita bagi nanti buka buat yang sudah punya rumah di surga. Alhamdulillah itulah kajian kita hari ini tentang uh, rumah kita masih ngontrak. Ya memang kita sampai mati pun kita tetap ngontrak rumahnya. Walaupun sertifikat ada di lemari, suatu hari kita akan keluar dari rumah itu. Kalau nggak mau keluar, kita akan dipaksa keluar oleh anak-anak kita dan kita akan dilemparkan. Kalau anaknya baik, mungkin masih akan dikasih kuburan yang bagus. Kalau anaknya nggak baik, mungkin dilemparkan. Bapak, selamat tinggal. Terima kasih sudah ngasih rumah, gitu kan. Bapak yang tinggalkan, maka ciptakanlah anak-anak yang soleh dan soleha yang selalu mendoakan kita. Tatkala kita keluar dari rumah kontrakan ini, kita akan pindah ke rumah kontrakan yang lebih bagus. Tapi rumah yang abadi, yang tiada rasa susah, tiada rasa duka di sana yang temboknya dari emas dan perak, yang kerikil tiara dan permata. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Dan ini banyak banget pertanyaannya. Saya ambil tinggal berapa lagi waktunya? Subhanallah ya kalau gitu saya mau tanya, berapa pertanyaan yang akan dijawab? Waduh, kalau pertanyaan ustadznya kayaknya kapok kayaknya kesini lagi. Paling enggak lima ya. Jadi nanti insya Allah bulan depan atau kapan ada kajian diadakan itu. Yang kayak lotre. Iya. Jadi ustadznya ngambil itu Ya, di lotri pertanyaannya itu, bukan yang di atas. Kalau gini kan yang di atas yang diambil nantinya kan. Tapi bismillah, saya akan ambil kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, saya akan ngomong wallahu a'lam. Jadi yang dijawab yang berkaitan dengan topik kita aja. Baik? Karena ada pertanyaan-pertanyaan aneh nggak bisa jawab ini. Nah. Bismillah, Assalamualaikum. Pertanyaannya, pasar adalah tempat yang dibenci Allah. Bagaimana jika dibangun masjid di pasar tersebut? Masya Allah. Mohon penjelasannya. Gimana? Tetap pasarnya dibenci Allah. Masjidnya dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu salah satu uh, salah satu langkah baik untuk memberikan hidayah kepada orang-orang pasar ini. Karena kita pernah mungkin pernah dengarlah hadis yang mengatakan yusolli fi masjidi suqih yang sholat di masjid pasarnya, di pasarnya dia dia melaksanakan sholat. Maka alhamdulillah pasar-pasar sudah punya musola sekarang, Ah, pasar-pasar punya masjid bahkan alhamdulillah dan tetap pasar dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibenci itu yang belanjanya. Kalau kita jalan menuju masjidnya insya Allah benci. Tetap tundukkan pandangan karena kalau masuk pasar tidak menundukkan pandangan khususnya ibu-ibu itu ngelihat sini masya Allah bagus kata dia ngelihat sini bagus kata dia suaminya bu mulai besok pakai uh, kacamata kuda kata dia kita mau ke masjidnya aja gitu loh. Kadang-kala kan ada kajian yang di masjidnya gitu ya, yang tengah-tengah pasar. Jadi seperti itu tetap ahabul biqa ilallahi masajiduha. Tempat-tempat yang paling Allah cintai di bumi ini adalah masjid-masjidnya dan yang paling dibenci adalah aswaquha pasar-pasarnya. Ini pertanyaan apakah Ustaz membuat makalah untuk materi pembahasan ini? Bisa dilihat mungkin di STDIIS itu situsnya Sekolah Tinggi Imam Syafi'i Jember. Ya, STJIIS kayaknya ada di situ, insya Allah. Jadi ini ada yang malah nulis, jadi Ustaz saya kan nggak nulis tadi. Jadi mau minta yang jadi gitu kan. Subhanallah. Ustaz, bagaimana gambaran kehidupan sehari-hari seorang muslim yang seimbang dunia dan akhiratnya. Misal Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 bekerja, Sabtu kajian 3 jam, Ahad acara keluarga, Apni masih termasuk sibuk dengan dunia. Subhanallah. Kita ini hidup di dunia. Dan orang yang zuhud Orang yang dikatakan zuhud itu bukan orang yang pakaiannya compang-camping. Dan tidak dikatakan orang yang naik mercy itu tidak zuhud. Tidak. Ada orang yang compang-camping pakaiannya tapi di hatinya cinta sama dunia dia. Sayang dia nggak punya. Iya. Dan ada orang yang naik mercy yang rumahnya ememan di hatinya ada akhirat di sana pegang. Maka bagaimana menyetabilkan kehidupan kita akhirat dan dunia. Allah mengatakan wabtaghi fima Allah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah mengatakan jangan lupa bagianmu di dunia dan dengan apa yang Allah berikan maka carilah akhirat. Kita bekerja nah mulai berangkat kerja, kita baca doa, naik bus kita berdoa, di tempat kerja kita terus berdoa, kita berzikir, kita jadikan kerjaan kita itu untuk akhirat kita. Ya Allah, aku kalau punya rezeki, Alhamdulillah aku akan bagikan. Seperti kerja di sebuah perusahaan, ingat sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau ingat firman Allah, Inna yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang baik kerja, yang benar kerjanya. Karena banyak orang yang sudah ngaji tahu-tahu malas-malasan kerjanya. Karena dia, saya sudah tidak memikirkan dunia. Di sini kesalahan kita. Di tempat kerja kita ada akhirat. Kita tahu bahwasanya kita tanggung jawab dengan pekerjaan ini. Allah melihat kita, maka saya akan melaksanakan sebisa kita, semampu kita, sebagus kita. Tidak perlu dipasang CCTV itu. Karena yang melihat kita atau melihat saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kita di tempat kerja kita kita tidak mencari akhirat. Jadi tetap akhirat kita kita cari. Zikrullah, zikrullah apalagi di Jakarta ini yang penuh dengan kebisingan. Cobalah naik bus duduk subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. La haula wala quwwata illa billah. Terus macet pun kita berpikir. Terus. Dan kita lihat kehidupan sahabat dulu. Umar bin Khattab yang hanya mengembalakan kambing itu gantian untuk ikut kajian. Kalau lagi masanya dia yang membalik kambing, Umar yang ikut kajian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah di Jakarta ini yang sering ikut kajian itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak yang demen sama kajian itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Masya Allah. Iya, Masya Allah. Saya ini benar-benar ibu-ibu. Kajian Ustaz, ada kajian khusus akhwat. Khusus akhwat, Masya Allah. Bapak-bapaknya kemana ini? Jadi kalau yang kajian ibu-ibu, pulang ngaji sama ibunya. Pulang kerja, istriku yang tercinta sinilah. Diajarin suamimu ini. Tadi belajar apa? Ngaji apa? Jadi ngajinya itu bukan cuma Sabtu. Istrinya suruh ngaji. Kapan ada kajian, ikut kajian. Tapi ingat ibu-ibu demen ngaji kadang-kala karena ketemu sohib-sohibnya. Ozen gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Untuk menyetabilkan kehidupan akhirat dan dunia kita. Kita lihat sahabat-sahabat Nabi itu ada yang kaya raya. ya dan itu tidak membuat mereka tidak zuhud dengan dunia mereka. Mereka zuhud. Abdurrahman bin Auf begitu dia kayanya. Ketika dia puasa sunnah. Ketika dia mau makan. Dia mengatakan subhanallah. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair kata dia. Dia ketika perang Uhud mati. Syahid. Mau Bajunya kalau ditarik ke kepalanya kelihatan kakinya. Ditarik kakinya, kelihatan kepalanya. Itu orang yang sangat kaya pada waktu itu. Dia ingat dengan akhiratnya. Dia masih puasa sunnah. Dia tinggalkan itu makan. Subhanallah. Seperti itu. Dan salah satu cara untuk menyetabilkan kecintaan kita kepada dunia supaya tidak suka dunia, sering-sering ke rumahnya orang miskin. Ya, duduk sama orang miskin. Duduk sama mereka. Rasul mewasiatkan supaya kita sebagaimana dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu awsani khalili bisaba kekasihku mewasiatkan kepadaku dengan tujuh hal salah satunya adalah bihubbil main waddunu minhu agar aku cinta subhanallah agar aku cinta kepada orang-orang miskin dan dekat kepada mereka itu wasiat Rasul sallallahu dan bukan hanya berwasiat nabi berdoa Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Cintakan kepada aku ya Allah orang-orang miskin. Maka kita untuk menyetabilkan kecintaan kita kepada dunia, duduk sama orang miskin. Soalnya kita nggak cari manfaat kalau duduk sama orang miskin. Tapi kalau bermainnya ke rumah orang kaya, ya siapa tahu ada bawa pulangan masih ada cari manfaat kalau kita lihat teman kita. Tapi kalau ke rumahnya orang miskin, datang ke rumahnya. Ngobrol, duduk sana sampai Umar radhiyallahu taala anhu kalau dipanggil sama orang miskin, "Fadl makan di rumah Datang dia makan. kacuh cici kata dia. Nah, ini kita harus melatih diri kita. Ya, jadi menyatabilkan dunia itu bukan hanya dengan kajian, bukan hanya datang ke kajian dengarkan sekarang ini alhamdulillah Jogja dari muslim di mana-mana kita bisa dengar ilmu itu sebenarnya yang terpenting kita jangan lupa untuk selalu Fadkurullah zikron kathiro ingat sama Allah yang banyak sekali terus zikir aja kemanapun berzikir ala bidzikrillah tatmainnul qulu jadi banyak orang-orang yang sudah ngaji ini belajar doang amalnya kurang ilmunya banyak amalnya kurang, akhirnya hatinya keras kadang kala itu. Bahwa alam bisa seperti itu. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga lah. Hah? Kedua apa ketiga? Subhanallah. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya jika kita masih memiliki cicilan rumah dan mobil dan bagaimana menghindari hal ini atau melengkapi hal ini agar kita terhindar dari riba. Nah, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Riba ini sudah masuk ke semua ini. oh, Masuk ke gang-gang riba itu Ada orang nggak mau telepon Iya kan nggak mau riba, mas ini ada pinjaman kata dia, ringan bunganya, mas kan belum punya rumah gitu kan. Ini katanya bisa kata dia, yang mobil, yang ini macem-macem orang itu. Sampai ingat saya ngobrol sama temen, anak ini nggak punya apa-apa, ditelepon suruh pinjem. Gampang mas tinggal kasihkan PPKB rumahnya. Apa namanya? Sertifikat rumahnya cukup dapat fulus. Di jalan-jalan. Ada iklan itu. Uang tunai hanya dengan PPKB, mor atau apa. La ilaha illallah. Jadi kita ini dikejar oleh riba. Ya semoga kita bisa selamat. Bagaimana cara menghindar? Peluklah pohon sebesar kedua tangan Anda. Jadi kita tangan pohonnya segini ya kita peluk segini. Jangan mau pohon yang besar. Kita kadang kala punya rumah atau kita bisa nyewa rumah masih Ustaz. Tapi anak beli. Ya kemarin saya punya teman di Cibubur dia cerita alhamdulillah Fik ana sudah punya bed kata dia. Masya Allah ente sudah bisa punya rumah nah, ngomong nah kata dia. Nyicil tapi. <laughs> Berapa harga rumahnya? 65. Inti nyicil berapa tahun? 15 tahun. La ilaha illallah. Inti belum punya rumah, nah ngomong. Karena suatu saat rumah itu bisa diambil sama yang punya. Ya cicilannya ngadat. Berubah. Dari 65 juta dia harus bayar 110 juta. Selama 15 tahun dia hidup riba. Dan Rasul SAW mengatakan la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Allah melaknat yang makan riba dan yang ngasih makan. Kerjaannya bank, kerjaannya bank itu dua. Cari orang nabung. Ayo, Fabel, nabung ke sini ente. Anak kasih bunga. Setelah dapat fulus, apa yang dia lakukan? Cari orang-orang yang mau ngasih dia riba. Yo, ente mau ndak? Ini ada fulus. Ini fulusnya orang ini. Yo, ini kasih pinjam, kasih pinjam, kasih pinjam sana. Kerjaannya itu ima makan atau ngasih makan. Dan kita antara dua. Kita kalau uh, naruh uang di bank itu, kita membantu bank untuk melancarkan riba dia karena pasarnya dia itu cuma pinjam meminjam itu sudah seperti itu bagaimana menghindar ya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalau nggak bisa punya mobil baru beli mobil bekas. sebagai orang mengatakan enggak, kita mobil baru ini ringan Ustaz. Kita punya uang 30 juta, mau beli Avanza harganya 150 juta atau 70 juta umpamanya. Akhirnya kita kredit, subhanallah, beli mobil seharga duit itu. Bismillah. Rumah seperti itu. Kita nggak bisa punya rumah, ya gimana kita ngontrak dulu, mewah dulu. Dan kalau ingin punya rumah, cobalah di kalangan ikhwan ini diadakan uh, at-ta'min at-ta'awuni. Jadi uang yang uang kas. Jadi orang mau punya rumah diambil uang kas, pinjam dari uang ini. Dia ngembalikan, jadi nggak ada bunganya. Atau cari orang kaya yang punya duit, teman-teman yang fulus bilang, "Syuf, anak pengen punya rumah, belikan rumah itu, nanti anak kredit." Dia beli, jadi milik dia, saya anak mau beli sekarang berapa kreditnya. Jadi tidak dengan sistem segitiga yang ada ya, yang insya Allah sudah diketahui semuanya oleh para jemaah. Mudah-mudahan dengan itu bisa terhindar dari eh, cicilan ini. Dan ini masalah yang merata ke, ke semua linia. Sampai orang-orang miskin pun pinjam sama bank. Motornya pun dia nyicil gitu kan. Allahu Akbar. Kayaknya cukup nih jemaah. Ustadznya sudah capek. Nih, Insya Allah pertanyaan-pertanyaan ini dikumpulin semua. Nanti kalau ada ustadz lain yang datang, ustadz nggak usah ceramah ustadz. Jawab pertanyaan aja ustadz. Wallahu a'lam bishawab.